Mereka terbang ke sana kemari berkeliling dalam surga. Dan kemudian mereka kembali ke sarang-sarang mereka di bawah arsh. Ada pun ruh-ruh para fujjar, yakni orang-orang kafir, fi bi'ri barahut, di sumur barahut, wahia fi sijjin, yaitu di sijjin. Sijjin adalah tempat yang sangat rendah di dalam bumi atau di bawah bumi sehingga dijuluki kadang-kadang dengan bi'r barahut walaupun bukan warid di dalam riwayat tetapi menjadi istilah sumur barahut karena ada sumur di Hadramut yang sangat dalam ya. kita nggak bisa melihat dasarnya ya. saking dalamnya ya. Barakallahu fiikum yang jelas dan bukan hanya jelas pasti adalah di sijin karena disebutkan dalam Quran lafi sijin kata Allah sehingga beliau rahimahullah ketika mengatakan fi bi'ri barahud wahia fi sijin yaitu di sijin cukup penjelasan dari beliau maksudnya bi'ri barahud adalah di sijin jangan mengatakan di dalam sumur di hadramut Walaupun kalau cari di kamus saya coba hampir semua kamus menyebutkan bi'run fil Hadramut. Satu sumur di Hadramut. Ikhwani fi din azakumullah. Di dalam syarahnya Syekh Shalal Fauzan menyatakan قوله واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كتب لي فإن الروح allati biha yahya al-insan wa yataharrak wa yudrik sirrun min asrarillah. Karena yang namanya ruh yang dengan ruh itu manusia jadi hidup, bisa bergerak, bisa memahami, bisa mengerti, bisa berbicara ila akhirih, itu adalah sirrun min asrarillah. Itu sebuah rahasia. Dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja ketika ditanya tidak menjawab alias tidak tahu, menjawab, tapi menjawab dengan kalimat itu urusan Allah. Dan itu jawabannya tepat. Kulil min amri rabbi. Katakan kata Allah, ruh urusan Allah. Kalian Ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 85. La ya'lam haqiqataha illa Allah Azza wa Jal. Enggak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jal. Dan Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ikhwani fiddin Di samping kita mendapatkan pelajaran tentang ruh. Bahwa ruh sirrun min asrarillah. Sebuah rahasia yang Allah tidak beritahukan pada kalian. Jangan sok tahu. Oh kalau roh itu seperti listrik. Robot itu berjalan ketika dikasih baterai, baterainya diambil berhenti dia. Ah, itu ruh. Ya, jangan sok tahu. Nabi saja ketika ditanya apa itu ruh, beliau diajari oleh Allah untuk menjawab, "Kulir ruh min amri rabbi Katakan ruh urusan Allah. Sehingga Yahudi menjadikan ini sebagai jebakan. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi, apakah betul orang yang mengaku nabi di tempat kami begini dan begitu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, namanya? Kata Yahudi tanyakan tiga pertanyaan. Pertama tentang cerita atau kisah pemuda-pemuda yang saleh yang memiliki kisah ajaib. Kedua, tanyakan tentang pemuda yang saleh yang keliling dunia dan juga memiliki kisah ajaib. Dan tanyakan tentang ruh. Kalau dia bisa jawab, dia Rasul, dia Nabi benar-benar. Hakikatan. Kalau tidak bisa menjawab, berarti dia bukan Nabi. Tanyakan tiga ini. Maka mereka kembali ke Mekah membawa tiga pertanyaan. Tanyakan tentang pemuda-pemuda yang saleh yang memiliki kisah ajaib. Kedua, yang pemuda yang saleh yang keliling dunia memiliki kisah ajaib dan tanyakan tentang ruh. Subhanallah. Liciknya Yahudi. Licik, betul-betul licik. Karena dua pertanyaan ini na'am tidak akan mengetahuinya kecuali kalau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan tentang keduanya berarti dia benar-benar rasul. Tapi yang ketiga ini jebakan. Kalau dijawab berarti Rasul. Oh, berarti bukan Rasul. Kalau dijawab berarti bukan Rasul. Mengapa? Karena para Ambia, para rasul tidak ada yang diberi berita tentang ruh. Dan semuanya menjawab urusan Allah. Maka kalau ini menjawab berarti bukan rasul. Jebakan. Pertanyaan jebakan. Tetapi tentunya karena Rasulullah SAW adalah seorang Rasul ummi tidak membaca, tidak menulis. Dan beliau hanya membacakan apa yang diwahyukan. Tidak berbicara kecuali wahyu. Maka ketika turun wahyu dalam surat Al-Kahfi, beliau bacakan semuanya. Isinya tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Dan kemudian kisah tentang Dzulqarnain. Ini jawaban pertama dan jawaban kedua. Jawaban ketiga tidak ada. Orang-orang musyrikin tertawa, mengejek engkau tidak bisa menjawab yang ketiga berarti engkau bukan rasul. Tetapi Yahudi di hati kecil mereka berarti ini benar-benar rasul. Tidak terjebak dengan yang ketiga. Tetap tidak dijawab. Sampai dijawabnya dalam surat lain, dalam surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah SWT. Berarti benar-benar Rasulullah. Benar-benar utusan Allah di dalam hati kecil Yahudi. ada pun musyrikin tadi tertipu oleh Yahudi. Kalau tiga pertanyaan ini dijawab, berarti Rasul. Kalau nggak bisa menjawab, berarti bukan Rasul. Ternyata yang ketiga nggak bisa menjawab, kata mereka. Berarti engkau bukan Rasul. Kata jahiliyah orang-orang bodoh yang bukan ahlul kitab. Adapun mereka para ahlul kitab semakin yakin dalam hati mereka. Tetapi naudzubillah min dzalik mereka menentang keyakinannya sendiri. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka yakin. Mengapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan sombong. Gengsi. Untuk mau percaya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau ada yang selain Rasul. Berbicara tentang ruh. Maka kita akan katakan orang ini sok tahu. Rasul saja. Dalam keadaan tidak menjawab alias tidak menerangkan. Menjawabnya dengan jawaban ilmu dari Allah Kulir ruh min amri rabbi. Ini sebagai pelajaran kedua. Pelajaran pertama bahwa ruh rahasia Allah. Apa pelajaran kedua? Kalimat saya tidak tahu pada perkara yang memang tidak diberitahu oleh Allah, tidak pula oleh Rasulnya, maka ini adalah perkara yang benar dan perkara ilmu. Artinya kalimat saya tidak tahu itu ilmu. Hati-hati. Sebelum mempelajari apapun, belajarlah untuk berkata, saya tidak tahu. Maka sampai-sampai mereka para ulama menyatakan bahwa kalimat la adri nusful ilm. Itu separuh ilmu. Kalau dia menyatakan atau bisa mengucapkan saya tidak tahu, dia sudah punya separuh ilmu. Tidak memaksa-maksakan diri. Tidak takalluf memberat-beratkan diri. Tidak. Tidak meraba-raba merekayasa. Enggak. Tahu, dia jawab. Tidak tahu, dia berkata, saya tidak tahu. Dan gak perlu gengsi. Nabi saja ketika ditanya ruh, beliau berkata, saya tidak tahu, itu urusan Allah. Nabi SAW. Wahyu Rasul bahkan malaikat sekalipun. Dikatakan wamal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya engkau dan saya sama-sama tidak tahu. Engkau wahai malaikat dan aku sama-sama tidak tahu hari kiamat. Wamal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. sehingga apalagi kita ketika ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu Jawab, la adri. Saya tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi perkara yang bukan kitanya tidak tahu. Tapi perkara yang memang tidak diberitahu. Di antaranya adalah hal-hal waib tentang kaifiahnya. Adapun yang diberitakan, kita jawab. Ini ayatnya, ini hadisnya. Yang tidak diberitakan, kita katakan tidak tahu. Wallahu alam. Allah memiliki sifat-sifat. Kayak apa? Tidak tahu. Allah menggenggam bumi dengan tangannya seperti apa? Tidak tahu. Ladri. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan seseorang memegang bola. Tidak sama dengan apapun. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Nah kalimat la adri saat itu wajib kamu katakan saya tidak tahu. Kembali kepada pembahasan. Demikian pula masalah ruh. Allah tidak khabarkan pada siapapun bahkan kepada para anbiya sekalipun Allah tidak khabarkan. Yang jelas definisi ruh al-murad birruh ma yahya bihil insan apa yang menjadikan manusia jadi hidup. Kalau tidak ada ruhnya, dia mati. Kalau ada ruhnya, dia hidup. Wasair dawatil arwah. Demikian pula semua dawatil arwah. Semua makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Waqila innal murada birruh. Naw'un minal malaikati wallahu alam. Ada pula yang berkata bahwa ruh itu adalah salah satu jenis dari jenis malaikat. Hati-hati. Maksudnya ruh dalam ayat tadi. Mereka bertanya tentang ruh. Ada tafsir lain adalah malaikat. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat lainnya. Nazala bihi ruhul amin. Siapa? Jibril. Disebut ruh. Taib, lakin al-masyhur, al-ma'ruf di dalam tafsir adalah mereka bertanya tentang ruh, yakni yah alladhi yahya bihil insan, yang manusia jadi hidup, makhluk-makhluk hidup jadi hidup, itu semua dengan ruh. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang Arab Badui dalam bentuk syair, dia membawa untanya, tiba-tiba untanya jatuh. Mati. Dia keliling mengelilingi unta tadi terheran-heran. Kemudian mengucapkan syair. Ada apa denganmu, wahai untaku? Badanmu utuh, jasadmu seluruhnya utuh. Kamu tidak berkurang suatu apapun. Matamu tetap ada, telingamu tetap dua, kakimu dalam keadaan tidak semuanya utuh. Tapi kenapa tiba-tiba engkau tidak bergerak? Kenapa tidak tiba-tiba engkau tidak tanggap? Ila akhirnya. Pasti, kata si Arabi tadi, ada yang hilang darimu dan aku tidak tahu. Apa yang hilang darimu? Pasti kan? Yang tadinya dia hidup tiba-tiba kelupruk mati. Apa yang hilang? Kupingnya nggak hilang, matanya nggak hilang, kakinya nggak hilang, semuanya utuh. Apa yang hilang darimu? Wahai untaku, Sampai kemudian dia menetapkan pasti akan ada yang hilang dari sini, tidak mungkin tidak ada. Karena dia berbeda dengan unta yang bergerak unta yang tanggap, unta yang begini dan begitu, pasti akan ada yang hilang dari dia. Maka jawabannya huwa ruh. Yang hilang itu adalah ruh yang tercabut dari dirinya. Ruh secara bahasa tutlak wa yurad biha ma bihi hayatu dawatil arwah. Ruh secara bahasa adalah apa yang menyebabkan sesuatu jadi hidup. Itu adalah ruh. Tetapi yang namanya hidup ada dua macam. Hati-hati. Ada yang hidup dan bergerak, ada yang hidup dan tumbuh. Tumbuh tapi nggak bergerak. Marakallahu fiikum. Hayah ala qismain. Kehidupan ada dua jenis. Ada hayatu harakah wa takun fi adawatil arwah di antaranya adalah kehidupan yang bergerak yaitu kehidupan dawatil arwah manusia binatang hewan-hewan ila akhirnya yang kedua hayatun numu hayat numu berkembang wa takun takunu fil ashjari wan nabat atau nabatat seperti tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Hidup apa enggak, apa enggak hidup? Hidup. Berarti ada ruhnya? Tidak. Lo mengapa? Ini kehidupannya beda. Kayak yang ini binatang-binatang dan hewan-hewan memiliki ruh karena kehidupannya hayatu harokah. Hidup bergerak. Tetapi pepohonan dia hanya tumbuh tapi tidak bergerak. Tidak bisa berpindah tempat. Naam. Fa idza nafakhat fihi ruh sara fihi hara, ruhul harakah. Kalau ditiupkan ruh, maka itu adalah ruhul harakah. Wa minha hayatul janin, contohnya kehidupan janin di perut ibunya. Fi batni ummihi. Qabla an tunfakh fihi ruh, sebelum ditiupkan ruh, ditiupkan ruh setelah 40 hari yang ketiga. Yang berarti 120 hari. menurut tiupkan roh. Sebelum itu, apakah janin itu hidup atau tidak hidup? Hah? Mau dikatakan hidup? Tidak. Tapi pertanyaan kedua, berkembang atau tidak berkembang? Berkembang. Tadinya sedikit. Nutfah. Kemudian menjadi mudghah. Kemudian berkembang menjadi tulang, kemudian diliputi oleh Allah tulang itu dengan daging, terbentuklah tangan, kaki, kemudian ditiupkan roh. Baru hayatu harakah. Tadinya hayatu numu. Hayat numu. Setelah ditiupkan roh, jadi hayatu harakah. وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح telah goncang kaum filsafat, ahli kalam, mutakallimun ahli kalam, wal falasifah ahli filsafat. Mereka goncang, mereka bertikai, mereka yatakhabbatun, khabta aswa. Meraba-raba dengan tanpa ilmu seperti unta yang buta. Nabrak sana, nabrak sini. Berbicara tentang ruh. Apa roh itu? yatakhabbatun khabta ashwa wa yatakallamuna bighairi ilmin ittarabu ittiraban syadida mereka berdebat mereka saling menyalahkan mereka meraba-raba ila akhirih wa ajizu dan tetap mereka gagal tidak bisa menyimpulkan apa itu roh Ajizu an idrakiha. Mereka tidak mampu untuk memahami apa itu ruh. Sampai mereka tutup semua ruangan tadi. Pokoknya tidak boleh ada yang lewat dan keluar dari ruangan ini. Mereka tutup dengan sekian tutupan-tutupan yang kata mereka karena sok pinter bahwa angin lewat pun ketahuan. Orang yang nazak ditaruh di situ. Mereka cari apa yang keluar, apa yang pergi. Dan mereka tetap tidak berhasil. Mereka dalam keadaan memperhatikan semuanya, ternyata sudah mati orangnya. Bahkan sebagian lagi berupaya dengan sekian praktek-praktek yang kata mereka ilmiah, percobaan-percobaan ilmiah tidak berhasil sampai hari ini takhabbatu fiha yatakhabbatun fiha takhabbutat katsirah dengan berbagai macam takhabbut takhabbut adalah berjalan tanpa arah wa ajizu an idrakiha dan tetap mereka tidak mampu untuk memahaminya maka alhamdulillah kaum muslimin sejak awal sudah berkata qulir ruh min amri rabbi sudah berkata apa yang diajarkan oleh Allah, katakan roh urusan Allah selesai. Capek, habis waktu, habis tenaga, habis harta, membuat sekian percobaan, percobaan, percobaan. Sudah. Ya. Jawab dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Kulir roh min amri rabbi. Roh urusan Allah. Kita, kamu, saya, mereka tidak tahu. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak sombong. Merasa sok pinter, merasa paling alim, profesor, peneliti, apalagi ahli dalam ini, ahli dalam itu, ternyata nggak mampu berbicara tentang roh. Roh itu apa? Selesai ucapan Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala. Sepertinya beliau hanya fokus pada masalah ruhnya tetapi tidak menerangkan kalimat atau apa dalil yang menunjukkan bahwasanya ruh-ruh para syuhada di dalam seekor burung atau burung-burung hijau atau orang-orang kafir yang berada di sijin akhiri, maka kita tambahkan masalah tersebut dari syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Kata Syekh Rabi' hafizahullah taala, adapun arwah syuhada di hawasil tairin khudrin maka itu disebutkan di dalam hadis dalam dalam riwayat Muslim fi sahih. Dari jalan Masruq. Waktu berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu apa maksud ayat Allah wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun apa makna ayat ini yang kalau diterjemahkan janganlah kau mengira bahwa mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati bahkan mereka itu hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Qala kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ama inna qad sa'alna an dhalik." Ketahuilah, kami sudah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang itu. Faqala, maka Nabi menjawab, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Bahwa ruh-ruh mereka para syuhada di dalam tubuh seekor burung yang hijau di dalam jannah. Laha qanadil mu'allaqah bil arshi. Mereka memiliki sarang-sarangnya, tempat tinggal-tempat tinggal burung tersebut yang ada di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Tasrah minal jannati haitsu sya'at. Mereka berkeliling di dalam surga sesukanya Thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian kembali ke sarangnya. Tinggal di sana. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan. Dan sesekali Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara mereka. Menampakkan diri pada mereka. Kemudian bertanya. Hal tashtahuna syai'an? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, "Ayyu syai'in nashtahi?" Apa yang kami inginkan wahai Rabb? Kami sudah berkeliling dalam surga sesuka kami. Artinya kami mendapati apa yang kami inginkan semuanya dalam surga. Maka Allah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Hal tashtahuna syai'an? Apakah kalian ingin sesuatu? Sampai tiga kali ditanyakan. Falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu ketika mereka merasa terus ditanya dan harus menjawab maka mereka pun menjawab ya rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtal fi sabilik wahai rabbku kami menginginkan untuk dikembalikan kami ke jasad-jasad kami dan kami ingin berperang kembali dan terbunuh kembali di jalan engkau ya Allah Justru yang mereka inginkan adalah kembali berjihad fisabilillah dan terbunuh kembali. Fisabilillah. Berarti suatu kenikmatan yang mereka rasakan ketika mereka mati fisabilillah. Ketika mereka terbunuh fisabilillah. Falamma ra'a an laysa lahum hajat turiku. Ketika sudah dilihat mereka tidak memiliki hajat apapun, maka mereka pun dibiarkan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi azakumullah ini dalil tentang bahwa arwahus syuhada fi tayrin khudrin atau fi hawasil tayrin khudrin atau fi jawfi tayrin khudrin al-ikhtilaf riwayah sesuai dengan perbedaan-perbedaan riwayat lafaz-lafaznya tetapi maknanya sama. Baik, berarti apa yang kita ingkari? terhadap mereka-mereka para teroris yang berkata dalam suratnya, kalau saya mati, maka ketahuilah bahwa saya sudah di dalam burung-burung hijau dalam surga. Apa kita ingkari? Riwayatnya ada. Yang kita ingkari, mengapa engkau pastikan dirimu syahid? Kok yakin kalau engkau syahid? Dari mana? Orang yang berperang bersama Nabi saja, bahkan paling depan, bahkan paling hebat, ternyata Rasulullah SAW berkata, huwa finnar. Huwa finnar. Sebagaimana pernah kita riwayatkan atau kita bacakan riwayatnya. Sehingga ada sahabat yang penasaran, aku penasaran. Alayya bihi, biar aku yang mendekati. Maka aku selalu berperang di samping orang tersebut. Ternyata benar ketika dia sudah terluka dengan banyak luka, dia tidak sabar. Dan dia letakkan pedangnya terbalik. Dia masukkan dadanya, uh, pedangnya ke dadanya. Kemudian dia rebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Bunuh diri. Maka sahabat tadi berlari menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Kata Nabi, apa yang terjadi? Ya Rasulullah orang tadi yang kamu katakan finnar ternyata bunuh diri. Taib. Sekarang kalian yang katanya kalau kalian temukan surat saya ini berarti saya sudah di dalam burung-burung hijau. Bunuh diri juga. Itu yang kita ingkari. Kalau di zaman para sahabat Rasulullah SAW menyatakan mereka syuhada, maka itu persaksian dari Nabi. Adapun setelah masa-masa tersebut, siapa yang bisa mempersaksikan kalau mereka benar-benar syahid? Kalaupun jihadnya jihad syar'i, kita akan berkata dengan harapan dan doa, mudah-mudahan syahid. Insya Allah syahid. Jangan berkata asyahid Hasan al-Banna, asyahid Sayyid Qutub. Dari mana kamu tahu? Ini yang kita ingkari barakallahu fikum. Jangan kemudian masalah burung-burung hijaunya kita ingkari. Kalau benar-benar syuhada maka niscaya hadis ini mengkhabarkan tentang mereka bahwa ruh-ruh mereka fi jawfi tawirin khudrin tasrahu fil jannah haitsu syaa di burung-burung hijau di dalam surga terbang ke sana kemari sesukanya Kembali kepada kitab. Adapun berita tentang orang kafir fisijin maka itu adalah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabum marqum Wailun yawma'idhin lil Tidak sekali-kali kata Allah. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sedangkan kitab al-abrar lafi illiyin. Dan itu catatannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Arwahnya di mana? Sesungguhnya dibawakan di sini hadis yang panjang tentang bagaimana proses kematian seorang mukmin dan proses kematian seorang kafir. Yang berakhir di alam barzakh. Orang kafir tersiksa di kuburnya dan orang mukmin mendapatkan kebahagiaan di kuburnya.